Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah Pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla sekalipun melalui udara untuk melanjutkan kajian tentang beberapa keutamaan ilmu. Selasa-selasa yang lalu sudah beberapa poin yang kita bahas dari keutamaan ilmu. Pertama ilmu itu adalah warisan para nabi. Kedua ilmu itu abadi Sedangkan harta, jabatan dan hal-hal yang Sifatnya duniawi Semuanya itu fana Ketiga Ilmu itu Bisa Menjaga Pemiliknya Dan untuk menyimpannya Tidak dibutuhkan tempat Tidak dibutuhkan Peti berangkas Sebaliknya kalau harta harus kita jaga dan membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Makin banyak harta, makin banyak tempat yang kita butuhkan untuk itu. Yang keempat juga di antara keutamaan ilmu adalah orang-orang yang berilmu itu di satu golongankan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas tauhid saksi terhadap la ilaha illallah sebagaimana firman Allah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali dia juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu jadi tiga pihak yang menjadi saksi atas la ilaha illallah Pertama Allah, kedua para malaikat dan yang ketiga orang-orang yang berilmu. Allah Khaliq. Malaikat makhluk termulia yang suci yang gak pernah dosa. Dan di kalangan manusia yang menjadi saksi bersama-sama Allah dan para malaikat terhadap la ilaha illallah tidak sembarang manusia tapi manusia yang berilmu bukan manusia yang berharta atau yang berpangkat atau yang berjabatan atau yang sejenisnya. Dan itu menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu. Kelima juga sudah kita jelaskan kemarin bahwa ahli ilmu termasuk salah satu golongan yang manusia diperintahkan oleh Allah untuk mentaati golongan ini satu salah satu golongan dari orang yang, yang disebut dengan sebutan ulil amri. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati oleh kalian Allah dan taati juga Rasul dan ulil amri di antara kalian. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ulil amri ada dua golongan. Pertama, orang yang bertanggung jawab dalam urusan duniawi yaitu pemerintah dan yang kedua orang yang bertanggung jawab atas urusan ukhrawi atau agama dan itu ulama ulama ditaati dalam urusan agama pemerintah ditaati dalam urusan duniawi demi kemaslahatan hanya dua golongan ini yang Allah perintahkan kepada manusia untuk ditaati. Dan ini menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu karena ilmunya maka mereka wajib ditaati berdasarkan keilmuannya dalam perkara-perkara agama. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu. Keempat juga sudah kita jelaskan, eh, keenam juga sudah kita jelaskan kemarin salah satu keutamaan ilmu adalah orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang akan istiqamah di tengah dahsyatnya gelombang badai fitnah dan ujian yang menerpa kehidupan manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله bahwa senantiasa akan muncul satu kelompok kecil dari umatku ini yang tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak bisa dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Kata Imam Ahmad, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Kalau Taifah Mansurah ini, kelompok kecil ini bukanlah ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang akan tegak di atas kebenaran adalah para ulama. Karena dengan keilmuannya mereka bisa istiqamah dengan keilmuannya imannya kuat dan tinggi Dengan itu dia bisa istiqamah Dan ini menunjukkan salah satu ke keutamaan dari ilmu Ketujuh juga sudah kita jelaskan kemarin Bahwa ilmu menjadi penyebab pemiliknya boleh dijadikan sebagai figur yang kita semua terobsesi untuk menjadi seperti dirinya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fi ithnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Hasad di sini bukanlah iri atau dengki, tapi yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah artinya bahasa Sundanya kabita. Bahasa Indonesianya mungkin agak mirip ter terobsesi ya. Tidak boleh terobsesi untuk menjadi orang macam apapun kecuali menjadi dua macam orang. Yang pertama adalah rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah berikan harta lalu Allah habiskan eh, orang itu menghabiskan harta itu di atas kebenaran. Dan yang kedua warajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha orang yang Allah berikan ilmu lalu dia amalkan ilmu itu lalu dia ajarkan. Nah, kepada kedua orang ini boleh kita kabita, boleh kita terobsesi ingin menjadi salah satu di antara kedua-duanya atau malah mungkin kedua-duanya, ya berilmu, ya berharta. Dengan ilmunya dia berderma, dengan hartanya dia juga berderma kepada manusia. Dan ini boleh menjadi cita-cita hidup bagi kita dan dibolehkannya dianjurkannya memiliki cita-cita ingin seperti itu menunjukkan bahwa kedua golongan ini utama sekali di mata Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak salah ya baru tujuh poin dari keutamaan ilmu yang kita bahas. Kita akan lanjutkan. Keutamaan ilmu yang berikutnya adalah Ilmu itu jalan menuju surga Rasa-rasanya poin ini juga sudah ya Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam Wa man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa orang yang menelusuri suatu jalan Sekedar untuk mencari ilmu Dia keluar dari rumah mengeluarkan hartanya untuk ongkos, untuk bensin, meluangkan waktunya dan mengerahkan seluruh tenaganya, pikirannya untuk mencari ilmu. Maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut karena hal tersebut jalan menuju surga. Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maknanya adalah Allah akan memberikan taufik atau hidayah kepada orang itu. Dengan hidayah itu dia beriman dan beramal soleh. Karena itulah mereka memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat inilah yang menyebabkan orang itu dengan mudah melenggang masuk ke dalam surga. Yang menjadi penyebab seseorang bisa masuk surga dengan mudahlah iman dan amal soleh yang mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah itulah penyebab orang itu masuk surga, tapi rahmat Allah tidak bisa teraih tanpa iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh juga tidak akan bisa dilakukan oleh manusia kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah nggak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Mayyahdihillah fala mudhillalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya dan kami tidak akan memperoleh petunjuk Apabila engkau tidak memberikan petunjukmu kepadaku ya Allah Jadi hidayah ini Allah yang memberikan kepada kita Apabila Allah tidak memberi hidayah Maka kita tidak akan bisa melakukan amal kebaikan, amal soleh Dan bahkan tidak akan bisa beriman tanpa hidayah darinya Hidayah inilah yang menyebabkan kita iman dan amal soleh Iman amal soleh inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Rahmat Allah ini yang menyebabkan mudahnya orang itu masuk ke dalam surga dan hidayah Allah itu diundang diantaranya melalui ilmu. Sebagaimana dalam banyak hadis di Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Coba lihat umpamanya keterkaitan dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafatsumul malaika wa unzilat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari isinya Kecuali malaikat akan turun untuk menaungi mereka Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka Allah pun akan menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka Dan Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya Coba lihat hadis ini empat ke karunia keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu Pertama naungan para malaikat Kedua rahmat Ketiga sakinah atau ketentraman jiwa Keempatnya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Adanya naungan malaikat mengkondisikan kondisi tertentu yang kondusif. Adanya rahmat juga mendukung, adanya sakinah lebih mendukung lagi. Bahkan dari sakinah atau ketentraman jiwa ini lahir tambahan iman karena fungsi sakinah itu menambah iman dan tambahan iman ini sebagai bukti turunnya hidayah Allah kepada orang itu. Coba lihat Al-Quran. Surah Al-Fat ayat yang keempat Allah menyatakan. Walladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imana ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinahnya kepada hati orang-orang mukmin. Sakinah itu tadi ketentraman jiwa. Untuk apa Allah turunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin ini? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah punya iman, makanya ngaji, makanya baca Quran. Setelah baca Al-Quran dan mempelajari isinya, belajar ilmu tentang isi Al-Quran, bertambah keimanan mereka dan nambahnya iman mereka menunjukkan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Dari sini tersirat bahwa mencari ilmu adalah salah satu jalan untuk memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu, ilmu itu bisa meraih hidayah. Ilmu itu jalan menuju surga ilmu itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita tambah iman, kita tambah beramal soleh, kita tambah memperoleh rahmat dari Allah, dan kita dimudahkan biiznillah untuk menuju surga berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah kita bahas. Inilah keutamaan ilmu yang kedelapan yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Kesembilan, ilmu ini merupakan bukti kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah berikan dia ilmu tentang agama ini menunjukkan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada seorang merupakan wujud kebaikan yang Allah kehendaki pada diri orang itu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari bisa kita temukan dalam Kitabul Ilmi bab al-iqtibat fil ilm wal hikmah. Iqtibat itu tadi merasa kabita, merasa terobsesi dengan ilmu dan hikmah. Juga diriwayatkan lima Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabus Shalah bab Fadlu may yaqumu bil Qur'an wa yu'allimuha wa yu'allimuhu. Bab tentang keutamaan orang yang mengamalkan Quran dan mengajarkannya. Hadis ini sahih. Hadis ini menyatakan siapa orang yang dikehendaki kebaikan yang dimaksud dikehendaki di sini adalah kehendak kauniyah dan bukan kehendak syar'iyah. Iradah yang dimaksud di sini iradah kauniyah dan bukan iradah syar'iyah. Ada dua macam iradah Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita bahas di dalam masalah-masalah tauhid. Dan ini berkaitannya nanti dengan hidayah, dengan takdir. Adapun hidayah kauniyah itu adalah takdir. Itu adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku di alam ini. Itu yang dimaksud dengan hidayah kauniyah, eh, iradah kauniyah. Dan iradah kauniyah ini pasti terjadi. Kedua hidayah uh, irodah syariah atau keinginan yang berupa syariat. Nah, kalau irodah syariah ini belum tentu terjadi. Irodah Allah, kehendak Allah yang berupa syariat itu tertuang seluruhnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai hey orang-orang, hai hey manusia beribadalah kalian semua kepada Allah. Ini kehendak Allah yang berupa syariat. Semua manusia beribadah. Kehendaknya begitu. Lihat realitanya, kenyataannya apakah semua manusia beribadah? Ternyata tidak. Yang menunjukkan kalau iradah Allah itu berupa iradah ya, belum tentu terjadi. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian saum. Ini iradah syariah Apakah semua orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya saum? Tidak. Banyak orang yang punya keimanan. Aku Islam. Punya iman tapi dengan kadar yang sangat sedikit. Mereka tidak saum. Hanya karena hawa nafsu, hanya karena godaan setan dan yang sejenisnya. Walhasil kalau irodah syariah belum tentu kejadian. Tapi kalau irodah kauniyah inilah yang disebut dengan takdir. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Inilah yang disebut dengan kehendak Allah yang pasti berlaku di alam ini. Kullu masya'akana wa malam yasha'alam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang dimaksud semua yang Allah kehendaki pasti terjadi maksudnya kehendak kauniyah yang berupa takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan itu pasti pasti terjadi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan hadis may yuridillahu khairan siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Yang dimaksud Allah menghendaki orang itu, menghendaki kebaikan bagi orang itu maksudnya adalah kehendak kauniyah yang pasti terjadi. Jadi kalau Allah sudah menetapkan orang itu akan memperoleh kebaikan, maka salah satu bukti atau caranya atau wujudnya adalah Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Allah akan membuat orang itu berilmu tentang syariat Islam, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa itu sebagai wujud atau bukti kebaikan yang Allah kehendaki pada diri orang itu? Sebab dari pemahaman dia tentang agama tersebut lahir berbagai macam kebaikan. Kebaikan lahir dan batin, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan untuk individu dan masyarakat, kebaikan yang menembus seluruh dimensi. Maka orang yang faham agama, otomatis dengan agama yang difahaminya, tadi sudah dijelaskan, ilmu agama itu mengundang turunnya hidayah Allah. Dia meyakini kebenaran isi agama itu, dan keyakinan ini mendorong dia untuk mengamalkannya, mengajarkannya, memperjuangkannya dan sabar di atas seluruh penderitaan yang dilahirkan akibat semuanya itu. Mempelajari agama melahirkan penderitaan. Penat, capek, malas, dan seterusnya. Mengamalkan agama juga melahirkan penderitaan. Apalagi mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain, penderitaannya lebih dahsyat lagi karena berinteraksi dengan orang lain. Dan tidak semua orang suka atas dakwah yang dilakukannya, bahkan kebanyakannya anti. Karena orang-orang merasa mungkin tersinggung dengan dakwah yang dilakukannya ketika orang itu berbicara tauhid, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersinggung. Ketika orang itu berbicara tentang iman, orang-orang yang memiliki karakter kufur dalam hatinya tersinggung. Ketika orang itu berbicara tentang sunnah Maka para ahli bid'ah tersinggung Ketika orang itu berbicara tentang ketaatan Maka ahli maksiat tersinggung Dari ketersinggungan itu lahir sikap penentangan Kebencian Permusuhan Bahkan konspirasi Bahkan makar Bahkan rencana jahat Bahkan lebih dari itu Seperti yang teralami oleh seluruh dai sejak zaman nabi-nabi terdahulu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kiwari siapapun yang mengajarkan ilmu kebaikan yang mendakwahkan al-Islam kepada manusia maka pasti pasti pasti melahirkan penentangan dari orang-orang yang tidak suka Bukan karena kesalahan dalam mendakwahkan Islam tersebut Tapi karena memang demikianlah sunnatullah Coba lihat Nabi SAW Ada nggak kesalahan dari dakwah yang dilakukannya? Ada nggak kekurangan dari pribadi beliau Dari segala aspek? nggak ada Begitu sempurna Beliau dari segi silsilah keluarga berasal dari keluarga terhormat Bangsawan yang dihormati oleh kabilah Arab yang lain dari segi harta, beliau awal-awal seorang yang memiliki istri yang hartawan, yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dari segi akhlak, beliau orang yang dikenal sebagai manusia yang termulia akhlaknya, yang paling jujur perkataannya, yang paling disenangi oleh semua orang, yang paling banyak menyambung dan menganjurkan silaturahmi. Tidak ada cacat tidak ada kekurangan pada diri beliau. Dakwah yang dilakukan begitu lemah lembut, begitu hikmah, begitu bijaksana. Tapi apakah dengan seabrek kelebihan yang beliau miliki orang-orang berbondong-bondong kemudian masuk Islam? Tidak. Satu dua yang masuk Islam. Dari kalangan orang-orang lemah, mustad'afin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memiliki status sosial yang rendah, para budak, para hamba sahaya, itu yang masuk Islam. Adapun orang-orang kayanya, orang-orang bangsawannya menentang keras dakwah beliau. Karena apa? Karena kebenaran yang beliau dakwahkan bukan karena kekurangan dari segi akhlak, bukan karena kesalahan dari segi penyampaian, bukan karena itu tapi demikianlah sunnatullah ketetapan Allah di mana ada orang yang mengumbandangkan kebenaran, di sana selalu akan ada orang yang akan menentangnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki kekurangan apapun ditentang habis-habisan, diboikot dicela, dihina, bahkan mau dibunuh. Allah berfirman, Wa idh kurubikal ladina kafaru liyuthbituka Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menangkapmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Makar itu rencana jahat untuk mencelakakan pihak lain. Nabi SAW direncanakan berkali-kali mau dibunuh akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menyelamatkannya. Semua penentangan dan permusuhan dari orang-orang kafir itu disebabkan karena apa? Karena kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi sedangkan dalam hati orang-orang yang saat itu didakwahi lebih didominasi oleh kebatilan. Ketika kebatilan diajak kepada kebenaran, berontaklah mereka. Itu kalau dakwah dilakukan oleh orang yang sangat-sangat-sangat sempurna. Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau oleh orang yang punya banyak kekurangan seperti di zaman kita ini. Oleh karena itulah, maka setiap dai pasti akan ada yang menentangnya. Tapi sebagai dai yang diberi pemahaman agama yang cukup oleh Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa memang itu seharusnya teralami dan harus dihadapi dengan kesabaran. Lalu sabarlah mereka. Dari semua yang dilakukan oleh orang berilmu ini dari mulai belajar ilmu, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan sabar dari atas semua itu melahirkan seabrek kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Kebaikan untuk batinnya, untuk lahirnya. Kebaikan untuk dunianya juga untuk akhiratnya. Lahir berbagai macam kebaikan dalam kehidupan orang itu dari ilmu yang dimilikinya. Makanya kalau Allah mau menghendaki kebaikan pada diri seorang, caranya Allah berikan pemahaman terhadap agamanya dalam diri orang itu. Oleh karena itu Imam Sufyan al Thawri rahimahullah ketika menjelaskan isi doa dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah diri kami dari azab neraka kata beliau itulah ilmu yang dimaksud kebaikan dunia kebaikan akhirat dan perkara yang bisa menyelamatkan dari azab neraka itulah hanyalah ilmu dengan ilmunya dia memperoleh kebaikan dunia dengan ilmunya dia memperoleh kebaikan akhirat. Dengan ilmunya dia terpelihara dari azab neraka. Karena sudah kita jelaskan di awal-awal penjelasan tentang keutamaan ilmu bahwa ilmu itu akan menjaga kita. Kalau harta kan sebaliknya harus kita jaga. Tapi kalau ilmu kita kitalah yang dijaga oleh ilmu itu. Dijaga dari apa? Dijaga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, agar tidak musyrik kitanya. Karena ilmunya tahu musyrik itu berbahaya dan tahu mana perbuatan dan ucapan yang syirik mana yang tidak. Dijagalah kita. Kita dijaga dari perbuatan kufur. Kita dijaga dari perbuatan bid'ah. Kita dijaga dari perbuatan maksiat. Kita dijaga dari apa? Dari semua hal yang terlarang dan tercela secara syar'i. Nah, karena ilmu menjaga kita dari semua keburukan, Sedangkan semua keburukan itulah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka, maka ilmu menjadi penyebab terselamatkannya seseorang dari api neraka. Oleh karena itulah tiga poin yang diminta dalam doa tadi oleh orang Sunda mah mengatakan itu doa sapu jagat katanya. Kenapa? Karena menggerus, menyapu, mengrai seluruh kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah diri kami dari api neraka. Tiga poin, kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan diselamatkan dari api neraka. Tiga-tiganya ini tercakup dalam satu poin yaitu ilmu. Maka penjelasan ini memberikan gambaran yang gamblang tentang keutamaan ilmu. Bahwa ilmu itu wujud kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita bahas, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, pada diri orang itu, maka Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Jadi orang yang faham tentang agamanya menunjukkan orang itu dikehendaki memperoleh kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Caranya difahamkanlah orang itu tentang agama ini. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu yaitu bahwa ilmu itu wujud dari kebaikan yang Allah kehendaki pada diri seseorang. Itulah poin yang kesembilan dari keutamaan ilmu. Poin ke sepuluh. Annal ilma nurun yastadhi'u bihil abadu faya'rifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ibadah fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basirah Kesepuluh ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba. Sehingga si hamba mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Bagaimana pula cara bermuamalah dengan sesama manusia dan menyebabkan seluruh jalan hidupnya didasarkan kepada ilmu dan basirah. Basirah itu intisari dari ilmu itu sendiri. Ilmu itu cahaya yang apa? Yang menerangi jalan hidupnya. Orang yang hidup berjalan dalam suasana dan kondisi yang sangat terang benderang. Dia tahu tujuan yang harus dia tuju dia harus tahu eh, dia juga tahu jalan yang harus dia lalui untuk menuju tujuan itu dan bagaimana kondisi jalan yang dia lalui itu dia ketahui karena apa? Karena dia berjalan di atas keadaan yang terang benderang. Bagaikan siang hari yang terang benderang. Kita mau menuju ke barat. Kita tahu arah barat mana. Kita tahu jalannya. Dan keadaan jalan yang kita lalui. Ada lubang. Kita umpamanya hindari. Ada tembok setengah meter kita loncati. Ada ular umpamanya ya yang sedang berjemur di tengah jalan yang akan kita lalui. Maka kita hindari cari jalan lain. Begitu. Kita tidak akan terprosok ke dalam lubang karena lubangnya kelihatan. Kita tidak akan tersandung kepada batu yang menghalangi karena batunya kelihatan bisa kita hindari, bisa kita langkai. Kita tidak akan dipatuk ular karena begitu ular ada sedang berjemur di tengah jalan yang akan kita lalui, kita bisa mengambil jalan lain tanpa melenceng dari arah tujuan kita. Begitu gamblang, begitu terang, begitu jelas. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda." Lailuha hariha la yazighu anhu illa zaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang benderang. Alal mahajjatil bayda. Lailuha hariha, saking jelasnya gamblangnya, malamnya pun bagaikan siangnya. La yazighu anha illal halik. Tidak akan ada orang yang sesat dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang itu pasti binasa. Kalau umpamanya orang berjalan di atas jalan dalam kondisi yang terang benderang lalu ada lubang masih terprosok juga itu orang keterlaluan lah, tidak hati-hati atau bego dan seterusnya yang sejenisnya gitu ya. Islam sebagai sebuah ilmu salah satu sebagai sebuah ilmu itu adalah sesuatu yang sangat terang benderang, jelas, gamblang. Al-Qur'an jelas, hadis terang sekali itu. Nah, itulah yang akan menerangi jalan-jalan hidup yang akan dilalui oleh orang-orang tersebut. Karena jelas, gamblang, dia nggak akan celaka, dia akan nggak akan terjerumus. Dia tidak akan salah arah. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu Dia bagikan berjalan di atas jalan yang gelap gulita kalau gelap gulita nggak bisa lihat apa-apa, arah yang dia tuju juga nggak tahu. Dia tahu umpah harus ke barat, tapi karena gelap barat itu sebelah mana nggak tahu. Coba aja sebagai bukti umpamanya ya kita merem, nggak lihat apa-apa. Bisakah dalam keadaan merem kita mengetahui arah barat, timur, utara, selatan? Tidak. Kalau toh umpamanya tahu kebetulan betul dugaannya, dia nggak akan tahu jalan yang akan dia lalui itu bagaimana keadaannya. Ada lubang nggak? Ada batu nggak? Ada tembok yang menghalangi nggak? ada ular enggak yang sedang ngarengkol gitu tadi jalan yang akan dia lalui? Apakah tidak? Nggak tahu. Karena apa? Karena gelap. Akhirnya begitu melangkah, dia mengunjak menginjak ular yang sedang tidur gewewek, akhirnya dipacok. Akhirnya ketika dia sedang melangkah ada lubang gebrus, seti gebrus dah karena lubang etak. Akhirnya ketika dia sedang melangkah ada batu yang agak besar jetruk weti tajong gedebut telabuh. Akhirnya karena dia tidak melihat karena gelapnya di, di depan ada batu karang yang tinggi atau ada pohon atau ada tembok jeduk weti tajong jantowor we awor-aworan getih itu orang yang hidup di atas kegelapan. Coba umpamanya malam-malam rumah listrik di rumah kita mati. Kita sedang ada di kamar. Aduh mati. Kita mau jalan ke dapur, ngambil lilin, ngambil korek api, ngambil apa yang dia butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Walaupun kondisi rumah itu kita hafal karena sehari-harinya kita ada di rumah, letak kursi, letak meja, letak lemari dan seterusnya, apa kita bisa nggak berjalan cepat dari kamar kita ke dapur? Nggak, pasti meraba-raba. Itu pun masih dudupak kue karena kursi karena meja teta. pak itu artinya nyenggol-nyenggol. Kadang-kadang tersandung, kadang-kadang terbentur ini kepala ke tembok, ke ujung lemari dan seterusnya. Begitu sampai di tapur mencari korek api meraba-raba, ternyata yang dirabanya sambal, terus gigisi perih karena mata. Itu orang yang hidup dalam kegelapan, seperti itu. Itulah gambaran orang yang tidak berilmu. Dia tidak memiliki cahaya. Oleh karena itu orang yang berilmu dia bagaikan orang yang berjalan di tengah hari yang siang bolong yang terang benderang dia tahu arah yang harus dia tuju. Dia tahu jalan yang harus dia lalui dan dia tahu kondisi jalan yang dia lalui. Ketika ada lubang dia loncati, ketika ada batu dia langkahi, ketika ada ular dia hindari tanpa sedikit pun mengalami madarat di tengah jalan yang dia lalui karena begitu gamblangnya jalan yang akan dia tempuh tersebut. Nah orang yang berilmu bagaikan seperti itu tuh. Dia tahu bahwa dia harus beribadah kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara dia beribadah kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia. Dia tahu semuanya dengan ilmunya. Maka langkah-langkahnya mantap. Mau runda grandeg mual apa namanya melenceng, tidak akan melenceng dari arah tujuan yang harus dia tuju. Kalau tahu umpamanya memutar ag sedikit agak jauh tapi nanti kembali lagi kembali lagi. Dia melenceng memutar sedikit agak jauh mungkin ada halangan, ada lubang besar, jurang ke atau umpamanya ada ular ke di sana umpamanya. Akhirnya dia agak muter ke sana demi menyelamatkan diri dari bara bahaya tersebut tapi nanti masuk lagi jalur terus menuju ke tujuan yang ke arah yang dia tuju nah oleh karena itulah maka para ulama seperti Imam Malik rahimahullah taala menyatakan al ilmu nurun ilmu itu cahaya ketika Imam Malik rahimahullah mengajarkan hadis Murid-muridnya seluruhnya khusyuk menangkap pelajaran dan menulis, menuliskan semua keterangan yang beliau jelaskan. Kecuali ada satu pemuda. Dia khusyuk mendengarkan tapi tidak menulis. Beres mengajar Imam Malik menegur pemuda itu. Kenapa yang lain nulis kamu enggak? Kata pemuda itu, semua yang kau jelaskan sudah saya hafal di luar kepala. Coba jelaskan lagi apa yang saya terangkan tadi. Dia jelaskan semuanya tanpa ada yang kelewat. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidzulumatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu maka jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ternyata pemuda yang dimaksudlah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i pernah beliau mau mengarang sebuah buku bahan sudah ada di kepala pas mau dituangkan dalam bentuk tulisan tiba-tiba lupa. Beliau pun pergi ke gurunya namanya Imam Waqi lalu curhat mengkonsultasikan masalah yang sedang dialaminya. Apa kata Imam Waqio oh, kamu sudah melakukan kemaksiatan? Cepat tobat. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Kejadian ini oleh Imam Syafi'i diabadikan dalam sebaik syair. Bisa kita temukan syair Imam Syafi'i dalam kitab Dewan Syafi'iyah. Beliau menyatakan syakautu ila waqi su'ahifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Sejelek-jelek hafalan Imam Syafi'inya jauh lebih baik daripada sebagus-bagus hafalan kita. Imam Syafi'i hafal Quran seperti kita hafal kul huwallahu ahad atuh. Sok setahun kita nggak pernah baca kul huwallahu ahad umpamanya. Kita selalu baca surat-surat yang lain. Kul huwallahu ahad nggak pernah kita baca dalam setahun. Lupa nggak? Nggak, nggak akan lupa. Terus kita kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sambil malawung oge sigana memual salah tah. Kenapa? Ku hafal-hafal kita kepada qul huwallahu ahad. Ta Imam Syafi'i kepada Al-Qur'anul Karim seluruhnya 30 juz hafal seperti hafalnya kita kepada qul huwallahu ahad. Nah, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Enggak adalah orang zaman sekarang sehebat beliau ini. Suatu saat Imam Syafi'i mau mengarang ternyata lupa. Saya mengadukan kepada Imam Waqid tentang jeleknya hafalan saya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepada saya bahwa saya harus meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbaroni bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asib. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Dari semua penjelasan tadi kita mengetahui bahwa ilmu berfungsi seperti cahaya yang menerangi. Apa yang diterangi oleh ilmu? Yang diterangi oleh ilmu adalah jalan kehidupan kita. Seperti yang kita sering jelaskan bahwa kita hidup ini mengalami beberapa fase perjalanan melewati tiga alam yang berbeda. Bahkan empat alam yang berbeda. Dan kita sedang mengalami fase kedua nih. Alam kedua. Ada dua alam lagi yang nanti akan kita alami. Alam yang pertama adalah alam janin alam ruh ketika kita belum lahir ke alam dunia ini masih berada dalam perut ibu-ibu kita. Gubra gue lahir ke alam dunia. Nah, di alam dunia inilah kita butuh cahaya, butuh penerangan. Penerangan apa? Penerangan untuk menerangi jalan hidup kita. Dengan penerangan itu kita tahu tujuan, kita tahu arah, kita tahu jalan yang harus kita lalui untuk menuju tujuan kita dan tahu juga kondisi jalan yang kita lalui itu kayak gimana. Maknanya kita tahu tujuan hidup kita adalah ibadah. Jalan untuk beribadah itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam syariat Allah Azza wa Jalla ada perintah, ada larangan. Nah yang larangan-larangan itu yang membahayakan ibarat lubang dalam jalan yang kita lalui ya. Kalau dilanggar ya kita dikebrus. Dijalike, dipalitek, patah dan seterusnya membahayakan kita. Larangannya itu mungkin ada ular ta. Kalau keinjak gewok ngegel. Ada batu, ada kerikil, ada beling dan seterusnya. Kalau umpamanya kita tidak mengetahui syariat Allah, bisa-bisa tunggul dirurut, catang dirumpak. Bisa-bisa perintah ini diabaikan, larangan dilanggar. Bisa-bisa begitu nanti. Nah, oleh karena itu, jalan kehidupan yang kita alami di alam dunia itu untuk melaluinya membutuhkan cahaya. Cahaya itulah ilmu. Dengan ilmu kita tahu dan faham bagaimana yang harus kita lakukan selama hidup di alam dunia ini. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu, dia tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Dia ibadah, tapi ibadahnya berdasarkan kebodohan. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan ibadah secara salah. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan ibadah secara hambar, tanpa ruh, tanpa kekhusyuan. Mungkin aja tanpa keikhlasan. Akhirnya dia terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dari semua penjelasan itu kita tahu bahwa salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu cahaya yang menerangi jalan-jalan kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Inilah yang ke sepuluh. ke-11 Yang ke-11 adalah annal alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum Ke-11 Orang alim Alim bahasa Arabnya bukan bahasa Sunda Orang alim itu orang yang berilmu juga dianggap sahaya yang petunjuk-petunjuknya nasihat-nasihatnya penjelasannya dijadikan pegangan oleh manusia dalam urusan agama mereka dan dalam urusan dunia mereka Para ulama itu tidak hanya konsultan dalam urusan agama, tapi juga dalam urusan dunia. Karena urusan dunia yang kita geluti ini juga diatur dalam agama ini, dalam ajaran Islam ini. Islam itu agama yang lengkap, yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Contoh umpamanya dalam hal muamalah dagang berdagang itu ada aturannya. Aturan cara berdagang berjual beli pinjam meminjam gadai menggadai diatur dalam fikih muamalah. Dalam berpolitik diatur dalam fikih siasah. Dalam hal urusan pernikahan dan rumah tangga diatur dalam fikih munakahah dalam urusan pidana dan perdata diatur dalam fikih jinayah. Semua aspek dalam kehidupan manusia ada aturannya tuh. Lengkapnya Islam itu dahsyat luar biasa tuh. Jangankan urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial tuh. Dalam kehidupan pribadi individu setiap muslim aja diatur, KWC oge diatur. Masuk WC itu harus mendahulukan kaki mana, keluar harus mendahulukan kaki mana, selama di WC-nya harus bagaimana, selama di WC-nya tidak boleh gaib, tidak boleh begini begini begini. Itu diatur itu oleh Islam itu. Bagaimana cara bersiwak? Harus kaki, harus tangan mana yang harus kita uh, apa namanya pergunakan ketika bersiwak atau menggosok gigi kiri apa kanan kan gitu. Yang benar menurut sunnah pakai kiri bukan pakai kanan ketika menggosok gigi ya. Kenapa? Karena itu termasuk bab izalatul adha. Izalatul adha itu artinya menghilangkan kotoran, menghilangkan sesuatu yang dianggap kotor, buruk ataupun jijik. Semua pekerjaan yang termasuk bab izalatul adha gunakan tangan kiri itu. Cebok habis kita buang air besar, habis kita buang air kecil gunakan tangan kiri itu. Jangan tangan kanan. Kalau kita mau nyingsring gitu ya karena flu, karena pilek gitu ya. Ingus itu keluar terus terus kita mau buang ingus, mau nyingsring. Jangan gunakan tangan kanan, gunakan tangan kiri. Ada ayam masuk ke dalam pekarangan kita, celek saja di sana umpamanya dia buang air. Langsung aja ngaleos deh. Kita cuma gogodek itu ayam ngirim ini kotoran di dalam apa tembok teras kita. Kita bersihkan dicomot oleh kita. Dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Karena apa? Karena semua itu termasuk bab izalatul adza. Membuang kotoran, membuang hal-hal yang dianggap jelek. Termasuk gosok gigi dalam rangka apa? Dalam rangka membuang kotoran. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Itu dijelaskan semuanya itu Aspek pribadi, kehidupan pribadi amalia pribadi diatur oleh Islam Apalagi aspek sosial Interaksi kita dengan masyarakat sekitar Dengan bertetangga, dengan tamu Dan aplikasi dari kebaikan akhlak kita Dalam kehidupan sosial Merupakan wujud adanya iman Makanya Nabi mengkait-kaitkan iman Dengan akhlak dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan al yasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Hendaklah dia memuliakan tetangga. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Coba lihat, iman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid. Dikaitkan dengan akhlak tuh. Tauhid dengan akhlak itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkaitan satu sama lain dan akhlak itu merupakan wujud tauhid, aplikasi dari tauhid. Sinergi sejalan berbanding lurus dengan tauhid. Tauhid bagus, akhlak bagus. Tauhid jelek, akhlaknya juga jelek. Oleh karena itulah maka orang-orang yang berilmu mengetahui aspek dunia yang harus dia jalani agar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pun menguasai urusan dunia mereka karena dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka betapa banyaknya orang-orang awam mengalami masalah dalam kehidupan dunia lalu konsul kepada ulama, konsul kepada ustadz, konsul kepada orang-orang yang faham tentang agama ini. Ada urusan keluarga dengan rumah tangganya suami istri bingung mengalami deadlock dalam permasalahan yang mereka hadapi konsul kepada ulama. Ada Kles antara anak dengan bapak, dengan antara orang tua dan anak. Aduh bagaimana ini konsulkan, konsultasikan kepada orang yang faham agama. Ada ini, ada itu semua urusan dunia dikonsultasikan kepada orang yang faham agama. Akhirnya mereka memperoleh pencerahan, penerangan, penjelasan. Oh begini harusnya menghadapi urusan dunia seperti ini. Kalau dalam urusan dunia saja seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu diambil petuahnya, nasihatnya, petunjuknya, apalagi dalam urusan agama. Contoh Nabi alaihi salatu salam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dan ini juga diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat kisah di kalangan Bani Israel tentang ada seorang laki-laki pembunuh yang sudah membunuh 99 orang tuh. Dia menyesal dan dia mau tobat. Datanglah dia, dia bertanya tentang kepada siapa sih yang bisa memberikan petunjuk nasihat kepada saya. Tobat saya diterima enggak nih? Ada 99 orang nih yang mati di tangan saya gitu ya. Dia menganggap itu dosa besar ditunjukkan dia kepada seorang rahib, seorang abid. Rahib, abid, ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Ditanya, saya sudah membunuh 99 orang, saya mau tobat. Bisa nggak tobat? Diterima nggak tobat? Abid ini walaupun ibadah, ahli ibadah tapi kurang ilmu, salah jawabnya. Oh nggak bisa. Dosa kamu terlalu gede itu, nggak akan diampuni itu. Apa akibatnya? Akibatnya orang ini kalap, putus asa, dicabutnya pedangnya dan dibabat lagi kepala si rahib itu, mati lagi. Seratus orang tuh mati. Dia nanya lagi ke orang-orang, di mana sih ada orang yang berilmu ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Ditanya, saya sudah bunuh seratus orang, saya mau tobat. Diterima enggak? Kata orang alim itu, ya kamu diterima. Tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobatmu. Tidak ada seorang pun. Semuanya akan diampuni dosanya asal dia benar-benar bertobat. Dan memenuhi syarat-syarat tobat. Salah satu syarat tobatnya, wayahna, cenanya. Kamu teh harus meninggalkan lingkungan burukmu selama ini. Bergaul dengan para pembunuh, para perampok, para pemabuk, para penjudi, orang-orang jahat. Tinggalkan mereka, tuh kamu pergi ke tempat itu tuh. Di sana mau orang-orang nasaroleh tuh, saroleh tuh. Orang yang membunuh seratus orang ini sungguh-sungguh dalam tobatnya lalu dia pergi meninggalkan daerah hitam yang selama ini dia berkecimpung di dunia tersebut. Dia tinggalkan karena ingin tobat, ingin lepas dari dosa dan dia pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi tempatnya orang-orang soleh. Nah, apa yang dia alami ini urusan duniawi, urusan kehidupan sosial dia tuh. Dia ingin berhenti tuh dari pembunuhan seperti itu. Dan 99 orang yang dibunuh itu mungkin ada yang melalui pertarungan. Berebut harta, berebut daerah, berebut kedudukan, berebut ah, harga diri. Akhirnya umpaya tarung, akhirnya dia menang, lawan-lawannya mati umpamanya. Itu sudah 99 orang. Akhirnya apa? Akhirnya ada penyesalan. Ingin tobat diterima enggak? Ketika bertanya kepada orang yang tidak berilmu, salah jawabnya. Kalap dia. Ketika ditanyakan kepada orang berilmu, ah, orang berilmu memberikan jawaban ibarat memberikan cahaya, terterangilah jalan hidupnya. Ah, ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu merupakan orang yang petunjuk dan petuahnya dijadikan patokan oleh orang lain dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan ini termasuk salah satu di antara keutamaan ilmu. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Pagi hari ini hanya tiga poin ya yang kita bahas, eh, beberapa poin yang kita bahas tentang keutamaan ilmu ini. Poin yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa ilmu itu jalan menuju surga, ilmu itu wujud kebaikan yang Allah berikan, ilmu itu cahaya dan seterusnya. Insya Allah keutamaan ilmu yang lainnya akan kita terangkan pada Selasa-Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan Akhi Farid untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Eh, Jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Dan semoga kita bisa semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Iwatu imana azani Allah wa yakum seperti yang telah kami sampaikan. Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 02286862637 atau eh, mengirimkan pertanyaannya lewat SMS eh, di nomor 081122271476. Sebelum kita angkat di 0228686267 ada pertanyaan lewat SMS Tad, yang udah masuk. Kita coba bacakan dulu yang pertama dari Umahat di Batu Jajar Assalamualaikum Anda pernah mengajarkan tata cara sholat yang tidak ada contohnya Oh ini udah ya Kelasnya udah udah eh, uh, Afwan Nah ini ada yang baru dari Abu Raudah di uh, Raudah di Cibabat Assalamualaikum warahmatullahi semua orang Islam yang mengerjakan sholat senantiasa e, berdoa ihdinas sirotol mustaqim apa makna sirotol mustaqim bagaimana dengan ahlu bidah yang mengerjakannya apakah mereka termasuk mendapatkannya Syukron. iya Abu Raudah ya di mana tadi Cibabat Cibabat Cimahi apa arti dari Siratul mustaqim yang terdapat dalam Al-Fatihah ihdinas Siratul mustaqim? Siratul mustaqim itu banyak maknanya dijelaskan oleh para ulama sampai mencapai lima penjelasan tapi perbedaan itu hanya pada redaksionalnya saja adapun isinya sama Imam bin Mukathir merinci pertama Siratul Mustaqim di sana Islam. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salat menyatakan daraballahu masalan siratal mustaqim. Allah memberikan perumpamaan kepada kamu tentang siratal mustaqim fi jambatai fi jambatai sirat surani. Di kedua jalan yang lurus itu ada dua pagar, dua dinding. Fihi ma abwabu maftuha. Di kedua dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan seterusnya sampai beliau di akhirnya menyatakan amma siratul mustaqim huwal Islam. Adapun jalan yang lurus tadi adalah Islam. Pagar yang ada kiri kanannya itu adalah hududullah, hukum-hukum Allah. Pintu-pintu yang terbuka di setiap dinding itu adalah apa-apa yang Allah haramkan dan seterusnya. Berdasarkan hadis ini maka suratul mustaqim di sana Islam. Itu pertama. Kedua, ada lagi yang menyatakan bahwa suratul mustaqim di sana Quran. Berdasarkan hadis inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Quran ini adalah tali Allah yang kuat, peringatan yang bijaksana dan jalan Allah yang lurus. Ada lagi yang menyatakan suratul mustaqim itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan ayat Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim. Sungguhnya engkau ini hai Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul yang berada di atas siratul mustaqim. Berdasarkan ayat, ayat ini, siratul mustaqim itu adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berjalan di atas siratul mustaqim adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau orang itu menyimpang dari sunnah Nabi, terjerumus ke dalam bid'ah, berarti dia sudah melenceng dari suratul mustaqim. Jadi kesimpulannya orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu suratul mustaqim, berarti orang itu telah keluar dari jalur suratul mustaqim, wallahu alam bishowab. Ya, Jazakallah khairan atas eh, jawabannya. Untuk selanjutnya dari masih dari SMS dari Umu Hasna di Jalan Pasantren. E, apakah pantas orang yang berilmu tinggi tapi ilmunya itu ilmu bid'ah dan disebut ulama? Iya, ilmu adalah nanti akan kita jelaskan definisi dari ilmu. Ilmu itu maqalallahu wa maqalar rasul. Yang dimaksud ilmu dalam pembicaraan kita adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Qala Allah, qala Rasul itu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah ilmu Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat Adapun ilmu yang di luar itu adalah ilmu yang madarat Seperti ilmu sihir Seperti ilmu filsafat Seperti ilmu-ilmu tentang kesesatan Bagaimana cara umpah mencongkel jendela orang Seperti bagaimana cara menipu orang Itu juga ilmu Tapi ilmu-ilmu yang sesat, ilmu yang menyimpang, ilmu yang madarat. Termasuk ilmu tentang kebid'ahan itu di luar konteks ilmu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk ilmu-ilmu yang menyimpang, yang yang sesat dan menyesatkan orang-orang sehingga walaupun itu disebut juga ilmu tetapi nanti kita akan jelaskan jenis-jenis ilmu ada al-ilmu nafi ada al-ilmu dar ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang madarat Ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyelamatkan pemiliknya dari murka dan azab Allah. Ilmu yang madaratlah ilmu yang mengundang murka dan azab Allah di antara ilmu tentang kemusyrikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu juga ada ilmunya, termasuk sihir, itu ilmu tentang syirik, maka itu tentu saja tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat wallahu alam. Iya, jazakallahu atas jawaban Ustaz dan penjelasannya. Eh, Ikhwati iman ajanakum kami undang kembali di 2637 eh, Alhamdulillah ada dari telepon Ustaz. Silakan. Halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Ya halo Assalamualaikum Bapak dari, dari mana? Halo. Iya Ya silakan Pak silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana dari mau bertanya begini Ustaz uh, di setiap ada terjadi kematian ya uh, kita kan ikut uh, mengurus jenazahnya mematikan mengampani dan menyolatkan sampai penguburan nah, itu anak uh, sudah terjadi. tapi selanjutnya kadang-kadang yang jadi dilema itu uh, tiba-tiba beberapa hari kemudian datang kiriman makanan dari keluarga yang kematian nah, yang jadi masalah itu makanannya itu bagaimana tadi apakah ada yang berpendapat di nantikan saja seorang yang tak makan dari seorang kematian ada juga yang berpendapat ya dimakan saja karena uh, makanannya itu adalah uh, tidak haram ya terus ada juga yang berpendapat ya dibuang saja itu yang yang roji itu yang bagaimana karena ini biasanya kan kalau yang yang dikhawatirkan itu oleh anak-anak kita yang dimakan iya. terima kasih itu ya. aja ya, ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Bapak dari Cimahi yang barusan ini mewakili banyak pertanyaan yang sejenis walaupun sedikit agak berbeda yang pada intinya bagaimana hukum makanan atau status kehalalan makanan yang bersumber dari acara-acara yang bid'ah, dari acara-acara yang menyimpang, dari acara-acara yang secara syar'i terlarang umpamanya ya. Nah, seperti ya kasus yang Bapak ungkapkan tadi, ada kasus dikirim eh, apa namanya ulang tahun eh, kue atau makanan ulang tahun atau dikirim acara tujuh bulanan gitu ya atau acara-acara lainnya yang tidak ada dalam syariat Islam gitu ya. Ya, ini uh, banyak pertanyaan ditujukan kepada para masyayikh, kepada para ulama dan jawaban juga sudah banyak diterangkan. Intinya begini Pak ya bahwa hukum asal dari seluruh makanan adalah halal. Walladhi ja'ala ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kamu. Kamu di sini manusia. Termasuk makanan yang ada di dalamnya semuanya untuk kita dan seluruh makanan yang ada di alam dunia ini halal. Ini hukum asal. Kecuali kalau ada jenis makanan tertentu yang diharamkan baik haram zati atau haram kasabi. Haram zati artinya haram yang zat dari makanan itu haram seperti bangkai, daging babi gitu ya, sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, e, darah itu dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai barang-barang haram atau makanan-makanan haram. Termasuk dalam hadis juga disebutkan beberapa binatang tertentu yang bercakar, cakarnya untuk membunuh korban dari apa perburuannya, yang bertaring, yang apa namanya seperti itu. Itu termasuk juga yang diharamkan berdasarkan hadis yang sahih dan ini merupakan penambahan dari apa yang diharamkan oleh Al-Qur'anul Karim. Itu yang haram zati. Kedua yang haram kasabi. Haram kasabi itu zat barangnya itu halal halal tapi karena cara memperolehnya cara yang diharamkan secara syar'i menjadi haram pula. Umpamanya contohnya e, kita mencuri daging ayam. Daging ayam ini halal. Tapi karena cara memperolehnya dengan cara mencuri yang diharamkan, maka menjadi haram. Si daging ayamnya bagi si pencurinya haram, tapi bagi pemiliknya tetap halal gitu dengan cara menipu, dengan cara riba, maka itu semuanya menjadi haram. Nah, jadi kalau ada keterangan bahwa itu jadi haram, maka haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan suatu, maka haram pula hasil dari suatu itu. Umpah kita berjual beli daging babi. Kita tidak makan daging babinya dijual ke orang-orang Nasoro umpamanya. Tapi karena itu haram, maka keuntungan dari jual beli juga haram. Kita menjual minuman keras, kita nggak minum minuman keras gitu. Yang minum orang lain orang kafir umpamanya. Tapi karena itu haram untuk dikonsumsi, menjualnya juga haram, hasilnya juga haram. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, adakah dalil yang mengharamkan makanan yang bersumber dari acara-acara yang terlarang secara syar'i. Ternyata tidak ada. Dalil yang ada menunjukkan sebaliknya. Dihalalkan makanan yang berasal dari acara-acara yang bid'ah bahkan syirik. Seperti contoh para sahabat dahulu suka memakan atas sepengetahuan Nabi SAW makanan-makanan dari sesajian yang disajikan oleh orang-orang musyrik ke patung-patung mereka. Itu kan disajikan tuh makanan-makan. Dimakan oleh para sahabat. Dan Nabi saw mengetahuinya. Dan ini menunjukkan tidak terlarang karena kalau terlarang oleh Nabi saw pasti di, dilarang sebagai sesuatu yang haram. Oleh karena itu, hukum asal dari makanan-makanan yang berasal dari acara-acara bid'ah tetap dalam kehalalannya dan tidak diharamkan untuk dikonsumsi. Ini pertama. Poin kedua, bila dikhawatirkan kita makan makanan itu menimbulkan fitnah atau salah faham di kalangan masyarakat awam, umpamanya kitanya ini sebagai ustadz yang didengar, yang diikuti oleh orang banyak. Lalu kalau sebagai ustad menerima makanan dari hasil kematian atau hasil ulang tahun, orang-orang lihat oh ustad juga nerima, oh berarti ulang tahun itu boleh. Oh berarti tahlilan itu boleh. Oh berarti acara itu boleh. Akhirnya mereka mengadakan semua. Nah, itu berbahaya. Maka kita tidak boleh menerima bukan karena haramnya makanan itu tapi karena fitnah yang ditimbulkan dari hal tersebut dengan keyakinan tetap status makanannya halal. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tidak terima? Untuk menghindarkan madorot yang muncul. Kecuali kalau kita sudah jelaskan kepada masyarakat dan masyarakat juga tahu bahwa ini halal tapi asalnya nggak boleh gitu. Maka boleh kita terima karena tidak menimbulkan kesalahpahaman. Begitu Pak dari Cimahi tadi ya. Wallahu a'lam bishowab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan penjelasannya ada menunggu dari Bapak di Cijerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Alhamdulillah Ustaz. Ya, terima kasih. Nah, ya. anak gini Pak, kalau ilmu mengenai salat berjamaah ya, salat ya. berjamaah itu terkadang imamnya itu tidak meng, apa tidak mengucapkan tidak meng, memakai Bismillah atau Bismillahnya dikeluarkan sehingga anak itu kalau ke masjid itu jadi ragu Ustaz dan jadi mang-mang gitu ya. Hmm. Nah itu bagaimana seharusnya Kadang-kadang juga anak salah di situ ya udah niat menumpalit aja gitu ya. Hmm. Itu yang pertama. Terus boleh satu lagi kan? Iya silakan. Kalau misalnya itu mengenai tadi jual beli itu ya binatang ternakan misalkan burung nah, kita ternak burung terus kemudian burungnya itu dijual bagaimana hukumnya Pak? Itu aja, bisa kalah, kan? Assalamualaikum Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak dari sejarah pertama Bagaimana bacaan basmalah pada waktu sholat berjamaah yang dikeraskan maghrib, isya, subuh, jumatan gitu ya? Apakah bismillahnya dibaca atau tidak? Kalau umpah imam nggak dibaca, ya kita meyakini dibaca. Ah, akhirnya nggak mau berjamaah, niatnya munfarid tapi gerakannya bareng sama imam gitu ya. Tapi Pertama ada dua hal nih, ada dua hal. Pertama, hukum membaca basmalah di dalam Fatihah dalam sholat yang dijaharkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri ya di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dikatakan karena Rasul sallallahu yaftatihu bil takbir wa qira'atahu rabbil alamin. Nabi SAW membuka atau memulai solatnya dengan takbir, takbiratul ihram dan memulai bacaannya dengan alhamdulillahirobbilalamin. Maksud memulai bacaannya dengan alhamdulillahirobbilalamin artinya alhamdulillah itulah bacaan yang pertama kali didengar oleh makmum. Bismillahnya tidak terdengar. Nah ini menunjukkan bahwa beliau membaca bismillah itu secara sir. Dibaca sih dibaca, tapi tidak dikeraskan. Yang pertama kali terdengar oleh makmum adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini menunjukkan ada sunnahnya. Nabi SAW juga seperti itu. Maka kita nggak boleh ragu-ragu. Itu pertama. Kedua, ulama ikhtilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Kalau bismillah termasuk ayat Al-Qur'an jelas semuanya sepakat karena ada dalam dalam surah uh, An-Naml ya ayat yang ke-27 Allah menyatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim bahwa surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naml, ada itu. Nah, tetapi yang jadi ikhtilaf adalah apakah termasuk salah satu dari surat Al-Fatihah atau bukan. Ulama ikhtilaf sebagian besar menyatakan tidak termasuk Al-Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dua uh, ayat yang terakhir ihdina siratul mustaqim. Nah, terus siratul lainnya an'amta alaihim itu ayat yang keenam 6 ghairil maghdubi alaihim itu ayat yang ke-7. Nah, alhasil ulama ikhtilaf. Salah satu yang dijadikan dalil adalah Nabi SAW memulai bacaan dalam sholatnya yang terdengar oleh makmum adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Uh, ah, Ta'awudnya tidak beliau baca secara keras Bismillahnya juga tidak beliau baca secara keras Barulah Alhamdulillahirabbil dibaca secara keras Ada enggak Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim secara keras? Ada riwayat dari Ummu Salamah karena Rasul SAW Yaqraw bismillahirrahmanirrahim wa yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Tsumma qala alhamdulillahirabbil alamin yamuddu alhamdulillah yamuddu rabb, uh, eh, rabbil alamin dan seterusnya. Kata Ummu Salama, Nabi SAW membaca uh, dalam sholat Al-Fatihah lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bismillahnya, memanjangkan ar-rahmannya, memanjangkan ar-rahimnya, kemudian beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya akhir dari surat ini. Ini menunjukkan bahwa dua-duanya boleh. Membaca basmalah dikeraskan boleh, tidak dikeraskan juga boleh. Tapi Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Khalmu bin Fiaktil Musolin menyatakan kesalahan imam adalah terus-terusan sir atau terus-terusan jahar terus bismillahnya dibaca terus-terusan jahar, itu keliru. Atau terus dibaca sir, itu juga keliru. Karena dalil menyatakan Nabi melakukan kedua-duanya. Dan kedua-duanya itu boleh, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Karena jelas dan gamblangnya hadis tentang masalah itu. Nah, oleh karena itu, baik si imam baca bismillah dikeraskan atau tidak, tetap kita wajib ikut. Itu yang pertama dan tidak boleh kita berniat munfarid. Ini yang pertama. Kedua, kewajiban makmum wajib mengikuti imam sekalipun imam salah. Apa dalilnya? Rasul SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma Imam itu dijadikan untuk untuk diikuti. Dalam riwayat lain, a'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum 'alaihim. Mereka imam-imam itu mengimami kalian sholat apabila mereka benar pahala bagi mereka pahala bagi kalian kalau imam salah paha eh, dosa atas imam pahala bagi kalian. Nah, apa dalilnya kalau imam salah kita wajib ikut? Nah, ini banyak. Eh, kemarin-kemarin Bapak kalau ada yang mau mengkaji masalah fikih secara lebih mendalam ya. Coba ikuti kajian saya membahas kitab Bulughul Maram di Masjid Raya Cipaganti setiap hari Sabtu jam setengah lima sampai maghrib. Insya Allah itu dibahas dan sekarang sedang membahas masalah ini. Nah, kemarin kita masih hangat ya membahas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab sujud sahwi dalam kitab Bulughul Maram. Suatu saat beliau itu sholat duhur atau asar Lalu setelah rokaat kedua beliau langsung berdiri Tidak duduk tasyahud Para sahabat tahu bahwa Nabi itu salah, keliru Tapi enggan menegur khawatir syariat sudah berubah gitu Akhirnya setelah beres Sebelum apa? Sebelum salam Nabi SAW melakukan sujud sahwi dulu dua kali Ketika membahas ahadis ini, para ulama di antara Syekh al menjelaskan Nabi SAW salah karena lupa. Yaitu tidak sholat, eh tidak tahiyat awal. Sedangkan para sahabatnya tidak lupa. Mereka ingat. Mereka ingat. Tapi mereka itu tidak, pertama tidak menegur. Yang kedua, ikut kepada kesalahan imam. Kalau yang wajib saja seperti umpamanya tasyahud awal yang harus dilakukan karena kesalahan imam makmum terus harus ikut kesalahan itu tapi nanti ditebus dengan sujud sahwi dua kali sebelum salam maka demikian juga dengan gerakan-gerakan imam yang lainnya yang kita anggap salah oleh karena itu kalau ada ikhtilaf dalam masalah fikih antara imam dengan makmum, maka selama dia jadi makmum wajib makmum itu mengikuti gerakan imam walaupun berbeda pendapat. Contoh umpamanya ya, perbedaan pendapat dalam hal iktidal, ada yang sedekap lagi, ada yang ke bawah. Si makmum berbeda pendapat dengan imam, imam sedekap, makmum enggak. Maka si makmum harus ikut sedekap walaupun dia beranggapan itu keliru. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamul yutama bi imam itu dijadikan untuk diikuti. Atau sebaliknya umpamanya si imamnya ngarumbai ke handapnya, makmumnya berpendapat sedekap. Ketika melihat si imam itu ngarumbai, si makmum juga harus ngarumbai. Ketika umpah imam berpendapat ketika ruku itu harus dua tangan dulu, eh ketika sujud itu harus dua tangan dulu, si makmum berpendapat harus dua lutut dulu, tapi ketika dia jadi makmum harus ikut imam, mengikuti imam gerakannya kedua tangan dulu. Begitulah seterusnya berdasarkan nas-nas tadi. Tidak boleh ya perbedaan pendapat antara kita dengan imam itu menyebabkan kita nggak mau berjamaah, nggak boleh. Atau pura-pura berjamaah dalam hati kita munfarid sendirian itu lebih fatal lagi gitu ya. Jadi ikuti saja Pak apa gerakan imam walaupun kita berbeda pendapat dengan imam dalam masalah itu karena demikianlah Rasul SAW memerintahkan dan dengan cara seperti ini juga terpeliharalah persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin sekalipun didasar dengan perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua untuk hukum menjual burung? Oh iya, uh, tadi kedua menjual burung ya. Uh, saya tadi kurang jelas burung apa sih? Kurang burung aja ya, tergantung ya Pak. Kalau burung itu untuk dikonsumsi, ya burung-burung itu burung-burung yang halal, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Kecuali kalau burung itu, umpamanya burung merpati dihususkan untuk balapan permainan burung perpati. Salah satu di antara dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab uh, Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida, salah satu penyebab dihancurkannya umat Nabi Nuh. Salah satunya adalah karena mereka itu suka balapan burung merpati. Dan itu termasuk salah satu penyebab di antara uh, dihancurkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, balapan bulung merpati termasuk sesuatu yang melalaikan dan terlarang secara syariat, maka kalau kita menjual burung itu dalam rangka untuk itu maka tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Silakan ada lagi telepon. Ya, ya kalau heran atas ya ada di telepon Ustaz. Silakan, silakan Pak. Halo? Ya, ya silakan, silakan Pak. Halo? Silakan Pak, ya. Ya, itu Pak tadi Bapak e, dalam sholat berjamaah. Iya. Ini kaitannya dengan masalah ini Pak, dengan masalah kalau imamnya kunut misalnya, misalnya kita akan itu kunut mengenai subuh itu kan silap ya Pak ya. Iya. Nah kalau e, bagi makmum gimana itu harus mengikuti imam juga? Iya. itu aja Pak. Kaitan itu Pak. Iya iya, begitu itu aja Pak. Iya. Kedua, oh, kedua ya, saya banyak mendengar dai-dai yang mengatakan tentang bahwa jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Iya. Apakah hadis itu sohih atau bagaimana Pak? Iya. iya. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Sama-sama. Iya iya. Di Ciwastra ya, Pak siapa tadi? Uh, kurang. Iya, Bapak Ciwastra aja lah. Iya. Ada dua pertanyaan. Kalau memang kita harus ikut imam, bagaimana ketika kunut subuh? Iya. Termasuk istihad para ulama dalam masalah ini ya, ketika imam kunut subuh karena dia berkeyakinan kunut subuh itu sunnah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka berdasarkan hadis innama ju'ilal imam muliutam mabih imam itu dijadikan untuk diikuti, kita ikuti. Sehingga Syalal Bani rahimahullah yang membid'ahkan kunut subuh Ketika ditanya kalau imamnya kunut subuh bagaimana, beliau menyatakan narfa aidiana iktidaan bi fi'lil imam. Kita juga angkat tangan-tangan kita karena mengikuti gerakan imam. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau timbul pertanyaan bukankah itu dianggap salah, keliru? Kenapa kayak kita mengikuti sesuatu yang salah? Maka dalilnya seperti tadi, Nabi pun salah ketika sholat, yaitu terlewatkan so, uh, tasyahud awal. Dan para sahabat tahu itu salah, tapi diikuti saja. Dan Nabi tidak menegur sahabat, kenapa kalian tadi uh, mengikuti kesalahanku? Enggak, menunjukkan sikap sahabat itu benar. Nah, tidak tasyahud awal itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi karena posisi makmum harus wajib taat kepada imam, maka para sahabat mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang walaupun umpamanya kita berpendapat kunut subuh itu salah ya, tapi posisi kita sedang makmum, maka kita ikuti kesalahan tersebut. Terlebih kesalahan tersebut adalah kesalahan menurut kita sebagai makmum yang dianggap benar oleh imam. Maka kalau kata Nabi Alaihi Wasallam, Ida akhtau falakum walahum apa eh, falakum alaim Kalau imam salah maka pahala bagi kamu dosa atas imam. Jadi kita begitu Pak, ikut mengangkat tangan kemudian ikut kunut bukan karena menganggap benar terhadap kunut subuh akan tetapi kita berkewajiban untuk apa? Untuk mengikuti imam di dalam solat-solat kita. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang rojakna minal jihadil asghor ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar qal jihad jihadun nafas. Uh, kata Nabi kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya apa jihad besar itu? Di, dijawab jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini Pak palsu Pak. Kenapa palsu? Itu dijelaskan kepalsuannya oleh para ulama. Di antaranya Al Imam Al Iraqi dalam kitab Takhriju Ahadithil Ihya menyatakan bahwa hadis ini ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah yang kemudian diaku-aku sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tasdidul Qaus yang mengutip juga pendapat Al-Iraqi. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina aulia Rahman wa Aulia Syaitan mengutip kedua pendapat tadi Imam Ibn Hajar dan Imam Al-Iraqi lalu beliau menyatakan bahwa hadis ini ada memang diriwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sangat doif. Sebagian menyatakan ini adalah ucapan Ibrahim bin Ablah walhasil ini bukanlah hadis Pak tetapi hadis ini yang dianggap hadis ini sangat laku populer di kalangan ustad atau eh, dai-dai e, yang kurang kurang jeli dan kurang hati-hati dalam menyampaikan hadis. Nah, tapi kita beritahukan penjelasan para ulama bahwa hadis ini uh, doif sekali riwayat Imam Al-Baihaqi dan sebagian menyatakan ini adalah palsu ucapan seorang namanya Ibrahim bin Ablah dan diaku-aku sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Di 02286862637 ada lagi masuk Ustaz di Pak Solihin. Silakan Pak Solihin. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kalau tadi yang mengenai mengikuti imam, kalau yang pertama itu kan karena imam uh, lupa. Iya. Yeah. Kalau untuk uh, misalnya yang kunut itu kan tidak lupa karena tadi itu pemahaman bahwa kunut itu ada. Ya itu aja Ustaz. Eh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin bukan pertanyaan tapi bernada sanggahan ya. Pertama, masalah fikih, masalah ya. kembalikan kepada para kepada para mujtahid ya. Jangan beristihad dengan apa keterbatasan ilmu kita. Nanti kalau kita yang bukan mujtahid lalu istihad gitu ya, itu mau salah mau benar kita tetap keliru dan salah karena kita melakukan suatu perbuatan yang bukan wewenang kita untuk melakukannya. Para ulama mujtahidin seperti itu. Itu yang pertama. Kedua dan itu sanggahan itu sangat mudah dipatahkan ya. Jadi inti masalahnya adalah bukan sebab salahnya imam, tapi bahwa itu salah. Apapun penyebabnya baik lupa ataupun sengaja atau berbeda pendapat Pokoknya kita anggap itu keliru dan salah, ya. Oleh karena itulah maka e, apa namanya tidak dilihat dari aspek sebab kesalahan itu apa, tapi perbuatan itu sendiri sudah dianggap salah. Tapi walaupun salah, kalau itu dilakukan oleh imam dalam sholat, apapun penyebab kesalahannya, baik salahnya itu karena sengaja atau karena lupa atau karena berbeda pendapat maka tetap harus kita ikuti berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imamu liutamma bi imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Oleh karena itulah maka ketika e, Marwan menjadi gubernur kemudian dia melakukan kebid'ahan dalam sholat uh, Id uh, yang di apa di apa disamakan dengan sholat Jumat. Jadi khutbah dulu lalu sholat. Harusnya kan sholat ini itu Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan iya khutbah dulu baru sholat. Oleh Marwan dikiaskan ke Jumat. Dirubah. Itu kebid'ahan. Dan para sahabat pasti banyak yang masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Apakah munfarid, mufarokoh? Enggak. Ikut itu. Ikut. Walaupun nyata-nyata itu kesalahan dan kebidahan yang ma'ruf di kalangan mereka semuanya. Tapi ikut semuanya. Dan sikap sahabat ini merupakan suatu sikap yang merupakan aplikasi dari innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kalau mereka salah, imam salah, dosa mereka si makmum tetap dapat apa? Dapat pahala dari ketaatan kepada imam. Loh, kalau begitu kenapa sikap sahabat dianggap benar dan wajib kita ikuti? Karena sahabat beramal dengan ilmunya dan kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Coba lihat Al-Qur'an menyatakan umpama menyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Sikap sahabat adalah sikap para mujtahidin yang paling berhak untuk istihad. Dan istihadnya harus kita ikuti sebagai orang awam sebagaimana penjelasan kita bahwa para ulama harus kita ikuti dalam urusan agama pemerintah harus kita ikuti dalam urusan uh, keduniawian kenegaraan. Nah, nyata-nyata itu bid'ah, keliru tapi para sahabat semuanya mengikutinya karena kewajiban taatnya makmum kepada imam dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan penjelasannya. Eh, kami undang kembali di 02286862637 dan untuk uh, eh, SMS uh, eh, bisa mengirimkan di 08112271476 Ada di uh, SMS dari Umar di Bandung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita berdosa jika kita taat kepada selain Allah dan Rasulnya tentang aturan kehidupan di dunia? Ya, ada pertanyaan apakah kita berdosa kalau mentaati aturan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan di dunia Pertama kalau yang dimaksud menyalahi tersebut bertolak belakang Siapapun dia baik orang tua, raja, pemerintah Umpamanya kata pemerintah itu menyatakan Ayo semua warga negara boleh judi, boleh mabuk umpamanya atau warga negara tidak boleh laki-lakinya berjenggot, tidak boleh cingkrang, tidak boleh wanita-wanitanya berjilbab umpamanya. Maka tidak boleh kita taati, mentaatinya adalah dosa. Karena Rasul SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada khaliq. Itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Tapi kalau aturan yang ditetapkan oleh manusia itu tidak bertolak belakang dengan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga tidak diperintahkan dalam hal-hal yang mubah demi kemaslahatan umum, maka wajib taat. Taatnya kepada pemerintah itu dalam perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh umpamanya dalam masalah lampu merah, ada hijau, ada kuning, ada merah, wajib kita taati demi kemaslahatan. Nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau lampu merah, berhentilah. Kalau hijau, jalanlah. Nggak ada, karena saat itu belum ada. Eh, lampu <laughs> merah seperti itu. Kalau ada letter S wajib kita ber, uh, tidak boleh kita berhenti gitu ya. Kalau ada perboden nggak boleh kita masuk. Itu nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Itu urusan duniawi. Wajib kita taati dan itu tidak terlarang menurut syar'i. Bahkan itu demi kemaslahatan wajib untuk ditaati. Melanggar itu ada sanksi dunia akhirat. Sanksi dunia ya kecelakaan. Coba umpam lampu merah terobos, tabrakan. Selain itu menyebabkan banyak terjadi madarat kepada orang itu dosa diakibatkan karena pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia walaupun aturan tersebut tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ditetapkannya oleh ulil amri oleh yang berwenang nah dalam perkara inilah Al-Qur'an menetapkan wajibnya taat kepada ulil amri umpamanya ada KTP ada surat nikah ada paspor coba kalau ini tidak ada itu bakal terjadi kekacauan umpamanya surat nikah, tidak ada surat nikahnya. Nah, nanti orang yang bukan suami istri bisa ngaku-ngaku suami istri. Umpamanya KTP, nanti bisa dimanipulasi kalau orang nggak punya identitas dan seterusnya dan seterusnya. Nah dalam perkara itu tidak bertolak belakang dengan Quran Sunnah demi kemaslahatan, walaupun nggak diperintahkan maka wajib taat, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan mentaati ulil amri adalah dalam urusan dunia yang tidak ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, tapi tidak bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Ketika ada ketetapan pemerintah ulil amri yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, maka wajib untuk tidak kita taati Umpamai menyatakan ada undang-undang para wanita harus kelihatan rambut-rambut mereka, maka wajib kita ingkari, tidak boleh kita taati. Tetap ditutupi rambut-rambut para wanita dengan mengenakan jilbab umpamanya. Nah, seperti itulah penjelasannya wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Mungkin untuk uh, pertanyaan terakhir Ustaz dari ya. SMS. Silakan. Uh, Assalamualaikum dari Umahat di Batu Jajar. Barakallahu fik. Ustaz, ana belum mengerti perbedaan irodah kauniyah dengan irodah syariah. Mohon penjelasannya kembali, Sukron. <laughs> Ya ini dalam masalah tauhid nanti juga terbahas entah <laughs> kapan nantinya ya. Yang jelas begini, kalau irodah kauniyah itu ketetapan atau kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini ya seperti yang disebut dengan orang-orang sekarang dengan sebutan hukum alam. Maksudnya hukum alam bukan hukum buatan alam, tapi hukum buatan Allah yang Allah terapkan di alam. Termasuk juga takdir. Maka itu adalah irodah kauniyah. Dan kalau irodah kauniyah, karena itu sudah menjadi takdir, itu pasti terjadi ya, tidak mungkin tidak. Kedua irodah syariah, yaitu kehendak Allah yang berupa syariat. Eh, Allah menghendaki manusia semuanya beriman, semuanya beribadah, orang mukmin semuanya sholat, saum. Nah, kalau irodah syar'inya belum tentu terjadi. Makanya manusia walaupun diperintahkan semuanya untuk ibadah kan tidak semuanya ibadah. Orang mukmin walaupun diperintahkan sholat, diperintahkan saum, tapi kok tidak semuanya orang mukmin sholat dan saum. Ada aja yang ngeyel gitu ya. Nah, jadi setiap irodah syariah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dijadikan syariat, tapi belum tentu diamalkan oleh manusia. Tapi kalau irodah kauniyah tidak selalu dicintai oleh Allah tapi pasti terjadi. Contoh umpai Allah mentakdirkan kekufuran, mentakdirkan syirik, mentakdirkan kebinahan, kemaksiatan. Makanya itu semuanya ada. Itu menunjukkan bahwa itu ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah tapi itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh jadi Allah menetapkan sesuatu yang beliau yang dia benci dan tidak menetapkan sesuatu yang dia cintai. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Begitu banyaknya eh, pertanyaan yang masuk Ustaz tapi cuman eh, waktunya sudah habis mungkin untuk terakhir eh, penutup sebagai penutup Iya, eh, eh, Bapak-bapak, Ibu-ibu para pendengar Radio Roja ya yang ingin mendalami pemahaman fikih, tauhid dan akhlak, si dipersilakan untuk hadir secara langsung. Kalau fikih silakan di Cipaganti bagi yang memiliki waktu luang. Uh, setiap Sabtu jam setengah lima sampai maghrib bagi yang ingin mendalami tauhid setiap Jumat di Masjid Al Furqan setengah lima sampai maghrib dan ini disiarkan secara nasional oleh Radio Roja juga Radio Raja Pusat dan untuk hari Ahad di Masjid Raya eh, di Masjid eh, Al Furqan Jalan Jurang di depan Radio Kosmo eh, itu juga ada kajian tentang akhlak dari kitab Syarah Riyadus Solihin yang insya Allah akan kita kaji terus sampai tuntas dan setiap hari Selasa sore nanti juga ada kajian fikih membahas kesalahan-kesalahan dalam sholat yang disiarkan secara lokal oleh Radio Roja ini dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi sekedar eh, apa namanya bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan Eh, dorongan untuk mencari ilmu lebih banyak lagi sehingga kita bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berilmu, beramal dan sabar dalam menerima semua risiko akibat semua itu. Demikian saja para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, Insya Allah kita berjumpa kembali untuk lanjutan kajian ini pada Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh